Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai. Pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa materi yang selama ini kita bahas adalah amalan hati. Dan pembahasan tentang amalan hati termasuk salah satu upaya untuk memperbaiki hati. Memperbaiki hati jauh lebih penting daripada memperbaiki aspek lahiriah kita, badan kita, zahir kita. Kenapa demikian? Karena hati merupakan objek yang paling dilihat, dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beberapa hadis di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam Inna Ta'ala la تعالى ila suarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk tubuhmu atau hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, "Asyrafu ma fil insan qalbuhu." Fahuwa mahallu nadharillahi ta'ala. Bagian yang termulia, terpenting dari tubuh manusia adalah hatinya. Hati ini adalah objek yang paling dilihat oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana hadis ini Allah hanya melihat hati kalian dan amal kalian. Oleh karena itu, maslahat atau madaratnya amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Baik buruknya perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan sangat tergantung dari baik atau buruknya hati si pemilik badan tersebut. Makanya dalam salah satu hadis qudsi yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an masih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat nanti Kata Allah ya ibadi, ini akhir kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Kita langsung ke kalimat yang ada kaitan dengan materi yang sedang kita bahas. Allah berfirman, Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك syai'a. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الشيء Hai hey, hamba-hambaku seandainya seluruh makhluk di antara kalian dari awal sampai akhir dari zaman Nabi Adam sampai orang yang hidup di hari kiamat nanti baik manusia ataupun jin seandainya semua makhluk memiliki sebaik-baik hati Allah hanya menyebut hati karena dari hati ini lahir amalan hati terbaik melahirkan amalan terbaik. Kalau seluruh makhluk, manusia atau jin dari awal sampai akhir, memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa pemilik hati terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hati terbaik itu lahir amalan terbaik. Amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam jangankan ditandingi, didekati pun nggak ada yang mampu. Mendekati kualitas dan kuantitas dari amal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa amal beliau begitu hebat? Sebab hatinya pun terhebat, terbaik. Jadi Allah hanya menyebut hati karena dari hati ini lahir amalan yang sesuai dengan kondisi hati. Kata Allah seandainya seluruh makhluk jin manusia dari awal sampai akhir memiliki hati seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah melahirkan tauhid yang lurus dan kuat, akidah yang lurus dan kuat, amal yang hebat, akhlak yang mulia, semuanya begitu, semuanya taat dengan ketaatan yang sempurna. Apa kata Allah? Mazada dzalika min mulki syai'a. Semua itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun ya. Jadi kalau semua manusia dan jin beribadah dengan sehebat-hebat ibadah tidak menguntungkan Allah sedikit pun. Jadi kenapa Allah nyuruh kita ibadah? Bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Dari ibadah kita ada feedback untuk kita. Ada keuntungan untuk kita. Allah memberi reward, memberi balasan, memberi pahala sesuai dengan kualitas dan kuantitas amal kita. Sebaliknya kata Allah, Hai hey hamba-hambaku, seandainya seluruh makhluk dari awal sampai akhir, jin ataupun manusia, memiliki hati seburuk-buruk hati di antara kalian. Siapa sih makhluk yang hatinya terburuk? Iblis, laknatullahi alaih. Semua makhluk jin dan manusia seperti iblis, durhaka, musri, kafir. Wah, kata orang Cikarang yang ngerti bahasa Sunda teh mah tunggul dirurut, satang dirumpak. Semua yang diperintahkan diabaikan, semua yang dilarang dilanggar. Tak ada satupun perbuatan kecuali pasti dosa gitu semua makhluk manusia ataupun jin seperti itu kepada Allah maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi kalau kita durhaka Allah nggak rugi. Tapi siapa yang rugi? Kita. Nah, ketika menjelaskan hadis tersebut berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah Wa fi hadza dalilun ala annal asla fit taqwa wal fujur hiyal qalb. Fa idza barra al qalbu wattaqa bi rabbir wattaqa uh, barratil jawari. Wa idza fajara al qalbu fajaratil jawari. Kata Imam Ibn Rajab ketika menukil hadis ini dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa asal ketakwaan dan kedurhakaan manusia adalah hati. Bersumber dari hati. Orang takwa bersumber dari hati. Orang durhaka bersumber dari hati. Bila hati baik dan takwa, baik pula lah seluruh anggota perbuatan. Bila hati buruk, buruk pula lah seluruh anggota perbuatan. Bersabda Nabi SAW dalam hadis Nu'man bin Bashar radhiyallahu an, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadi kulluh wa idza wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahil qalb." Kata Nabi Alaihi Wasallam ingat di dalam jasad kita ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baik seluruh amal perbuatannya bila buruk buruk pula ingat segumpal daging ini hati jadi baik buruknya perbuatan yang dilakukan anggota badan sangat tergantung pada baik buruknya hati inilah alasan kedua Kenapa kita harus lebih memperbaiki hati daripada memperbaiki memperindah penampilan fisik karena ternyata hati menjadi pengendali atas seluruh anggota badan kita baik buruknya amalan yang dilakukan oleh tangan oleh kaki oleh mulut oleh seluruh anggota badan kita sangat ditentukan oleh hati ini alasan yang kedua Alasan yang ketiga Hati ini adalah amat sangat mudah dan cepat berubah. Dari baik berubah sedetik menjadi buruk, dari buruk bisa berubah menjadi baik. Karena itu disebut dengan sebutan kalbun Sumyal kalbu Lita litaqallubi hati disebut qalb karena sering takallub. Takallub itu berubah-ubah, bolak-balik. Sebagaimana diterangkan juga oleh seorang sahabat namanya Miqdad bin Aswad, dia berkata, "La aqulu fi rajulin khairan aw syarran hatta ayundura ma yuhtamu lahu." Ba'da syai'in sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau memfonis seseorang itu baik atau buruk. Sampai aku melihat akhir dari kehidupannya. Kalau sekarang ada ikhwan ahwat, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin som Senin Kamis, baca Quran odoj. Tahu odoj? One day, one juz. Satu hari satu terus. Kata Mikdad, aku tidak berani menyatakan itu orang baik. Kalau ada orang umpamanya kerjaannya sekarang ini durhaka, dosa, nggak berani aku katakan orang ini buruk. Sampai aku melihat akhir kehidupan. Di saat kematiannya. Dan ini aku nyatakan setelah mendengar sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lainnya bertanya, wa masami'ta?" apa yang kamu dengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Berkata Miqdad bin Al Aswad, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La qalbu ibni Adam asyadu inqilaban minal qidr idha jtama'at ghalia Hati anak-anak Adam itu sangat-sangat mudah berubah dibanding qidr. Qidr itu uh, panci bahasa kitanya yang dipakai untuk mendidihkan air ketika air itu mendidih. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyaknya gelembung-gelembung udara. Terbolak-balik seperti itu. Jadi banyak buruh muncul hilang, muncul hilang, muncul hilang kan begitu ya hati lebih mudah lagi berubah, muncul hilang, surut atau muncul dibanding hal itu. Dan berkata eh, para ulama ketika menjelaskan hadis ini wa hadza min ahsanil amsal wa ablaghiha wa 'azamiha taqriban ilal afhan. Dan hadis ini merupakan sebaik-baik permisalan dan sehebat-hebat perbandingan yang bisa lebih difahami oleh akal. Berdasarkan hal itulah maka karena hati ini mudah sekali untuk berubah-rubah dari baik kepada buruk, dari buruk kepada baik, maka memperhatikan hati agar istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan itu amat sangat penting untuk kita lakukan. Ini alasan ketiga. Alasan keempat, kenapa kita ini harus lebih memperhatikan hati. Hati ini merupakan sasaran empuk dari fitnah yang dilontarkan oleh setan laknatullahi alaih. Setan itu kalau menggoda manusia, bagian mana yang paling dijadikan sasaran utama bukan matanya, bukan telinganya, bukan mulutnya, bukan tangan kakinya, hatinya. Kalau hati sudah dikuasai, seluruh indera, seluruh anggota badannya nurut kepada kehendak hati. Makanya hati menjadi objek fitnah, target fitnah, sasaran fitnah. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Hudzaifah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Shallallahu alaihi salatu wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir udan udan fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub 'ala Qalbin. qalbin aswad mudabadan kalkuzi muzakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa wa qalbin abyad fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Fitnah akan selalu tersodorkan kepada hati. Seperti hasir. Sekarang sudah jarang hasir, Yang ada karpet. Hasir itu dulu tikar. Sekarang jarang kan tikar. Masih ada tikar? Saya sudah bertahun-tahun nggak pernah melihat tikar. Kecuali kalau ada yang mati ya baru kelihatan tikar ya. Biasanya yang mati dibungkus oleh tikar ketika akan digotong ke ke kuburan. Seperti tikar. Tikar ini terdiri dari anyaman, seanyam demi seanyam. Coba umpamanya kalau jatuh cairan tinta kepada uh, tikar itu. Apakah si tinta hanya mengotori bagian yang terjatuhi tinta itu? Tidak dia akan apa? Melebar ya. Hmm, melebar, melebar, melebar. Seperti itu. Maka jadi karakter si tikar menyerap cairan yang jatuh ke atas. Seperti itu hati. Hati itu menyerap. Hati mana saja yang menyerap tinta yang hitam, maka akan ternodai oleh tinta hitam. Tapi kalau umpamanya tinta ah, ah si si hasir apa si si siapa tadi tikar tadi ya menolak atau umpamanya dijatuhi oleh air yang putih bening maka dia akan tetap di atas kondisi seperti semula bersih dan bening. Jadi hati kita juga begitu. Kalau ada pengaruh buruk, lalu diserap. Mata keburukan itu menyerap ke dalam hatinya, hatinya menjadi kotor. Sekotor keburukan yang masuk ke dalamnya. Tapi kalau umpamanya yang masuk itu sesuatu yang bagus, yang baik, yang bersih, hati pun bersih. Hati yang bersih ketika ada pengaruh buruk dia menolak pengaruh buruk tersebut. Sehingga jadilah hati menjadi dua macam. Hati yang hitam seperti punten rada kasarnya mengesan seperti bujur katel. Bujur katel zaman baheula waktu masih sama hau tahu hau teh apa ya? E, perapian atau kompor minyak tanah. Masih ingat? Bagaimana bujur kata? Hidung lestrum. Hitam legam. Berbeda dengan kompor sekarang, kompor gas. Apakah katelnya menjadi hitam? Iya ya. <laughs> Tapi tidak sehitam dulu. Nah jadilah ada yang hitam seperti bagian bawah dari katel atau dari panci dia tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang dia bisa lakukan menyerap seluruh yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ini jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua, hati yang putih. Hati yang putih tidak dimadaratkan oleh fitnah apapun, dia bisa menolaknya. Ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya hati menjadi sasaran utama fitnah yang dibentangkan oleh iblis laknatullahi alaihi. Karena begitu hati ini terkuasai, terkuasailah seluruh amalan yang akan dilakukan oleh anggota badannya. Ini alasan keempat, kenapa hati harus dijaga, kenapa hati itu harus diperbaiki, dibersihkan sebanyak semampu yang kita bisa, karena hati itu sasaran fitnah dari godaan iblis laknatullahi alaih. Alasan kelima amal yang dilakukan oleh anggota badan kita amat sangat tergantung pada kondisi hati ketika beramal tersebut. Ketika kondisi hati baik, amal yang enteng yang ringan hukumnya sunnah ghair muakkadah tapi dilakukan dalam kondisi yang hati yang baik, pahalanya bisa lebih banyak, lebih besar daripada amalan wajib tapi kondisi hatinya sedang kotor. Umpamanya kondisi hati kita sedang kotor oleh dosa dan kemaksiatan, lalu kita sholat, sholat fardu yang lima waktu. Itu kan wajib, bahkan rukun Islam. Tapi dilakukan ketika hati ini sedang kotor. Apa yang terjadi? Bisa ditolak itu amalan. Sholatnya. Minimal kalau diterima juga kualitas sholatnya itu buruk. Hati yang kotor, sholat fardu bisa ria, bisa sahun, ya enggak? terkena aja ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun bahkan bisa celaka salat fardu yang rukun Islam dilakukan dalam kondisi hati yang buruk bisa menyebabkan sholatnya ditolak dan dia diazab. Kalau tahu umpamanya salatnya diterima amal atau pahalanya pasti sedikit sesedikit kualitas dari salatnya. Kalau hatinya buruk, nggak bisa khusyuk dia. Ya, seringkali kalau hatinya buruk malas. Ah, ke masjid juga malas, lebih baik di rumah. Ke masjid mah harus sunat dulu, harus wirid, harus lama sesuai dengan bacaan imam. Kalau di rumah masjid langsung dua Dua menit empat rakaat beres. Di masjid mah minimal sepuluh menit empat rakaat ya kan gitu. Bisa malas dia. Tapi kalau kondisi hatinya bagus, melakukan amal yang hukumnya sunnah ghair muakkadah bisa menjadi penyebab dihapuskannya seluruh dosa walaupun sebanyak buih di lautan atau sebanyak awan di langit dan diyakinkan, dipastikan Allah janjikan surga. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Uqban bin Amir radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata beliau, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu yusalli raka'atain muqbilun 'alaihima biqalbihi wajhi illa wajabat lahul jannah." Coba lihat. Tidak ada seorang pun muslim yang berwudu lalu dia membagus membaguskan wudunya. Lalu dia berdiri salat dua rakaat Salat apa ini? Salat syukrul wudhu. Setelah wudhu, salat dua rakaat. Salat apa? Syukrul wudhu. Syukrul wudhu sunnah atau wajib? Sunnah. Muakad atau ghair muakad? Ghair muakad. Tidak ditekankan. Tapi mukbilun alaihi ma'biqalbihi wajib. Dia fokus di dalam dua salat dua rakaat itu dengan hatinya, wajahnya fokus, khusyuk dia. Hatinya bagus ketika melakukan salat ghair mu'akadah. Kata Rasulullah SAW, illa wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Orang yang melakukan sholat sunnah, goyer mu'akadah dua rakaat dijamin surga. Kalau hatinya baik, orang yang melakukan sholat fardu yang lima waktu tapi hatinya buruk terancam neraka. Fawailu lil muslim. Apa yang me me membedakan, yang menentukan? hati, kondisi hati. Dalam riwayat lain dari Amr bin Abbasah radhiyallahu an ketika menjelaskan keutamaan dan pahala wudu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu kemudian membaguskan wudunya. Terus fa'in huwa qama fa shalla fa hamidallaha wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu a'lun wa farraga qalbuhu lillah illan sarafa min khati'atihi kahayati yauman yaumin kahayat kahayati yauma waladatsu ummu Siapa orang yang berwudu, membaguskan wudunya, lalu dia sholat dua rakaat. Di dalam sholatnya dia memuji, menyanjung Allah dengan sanjungan yang layak bagi Allah lalu dia memfokuskan hatinya kepada Allah, maka diampuni dia dari dosa-dosanya, dibersihkan dia dari dosa-dosa seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Bersih seperti bayi. Padahal salatnya dua rakaat sesi wudhu, salat syukur wudhu yang hukumnya sunnah ghair muakkadah, tapi hatinya bagus, fokus. Hadis tadi menyatakan wajib dia surga, hadis yang barusan menyatakan dia diampuni seluruh dosanya seperti bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Lihat, amalan sunnah yang enteng, yang ringan, yang ghair mu'akadah. tapi dilakukan dalam kondisi hati yang baik dan bagus, pahalanya besar diwajibkan surga, dihapuskan dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Adapun tadi sholat fardu yang wajib, yang rukun Islam, tapi dilakukan dalam kondisi hati yang buruk sehingga ya sahun ya ria bukan dapat surga tapi terancam dengan neraka fawailul lil musallin. Berdasarkan hal itulah maka kondisi hati sangat menentukan kualitas ibadah dan juga nilai pahala yang Allah akan berikan kepada si pelaku ibadah tadi. Ini alasan yang kelima. Alasan yang keenam, kenapa kita harus lebih memperbaiki hati? Karena disebutkan ubudiyatul qalb a'zam min ubudiyatil jawarih. Ibadah hati lebih agung, lebih utama daripada ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Kita sudah menjelaskan jenis-jenis ibadah hati mahabbah, khawf, roja, tawakal, ikhlas dan yang sejenisnya. Ada pun anggota eh, amal yang dilakukan anggota badan contohnya apa ya? Salat dalam aspek zahirnya ya. Saum, umroh, haji, infak, sodakoh, tolabul ilm dan yang lain-lainnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimah dalam kitab Mif miftahud dari sa'adah. Kata beliau, Al-qalbu ashrafu minal jawarih. Fakana amaluhu ashraf min amal jawarih. Kata Imam Ibn Qayyim. Hati itu lebih mulia, lebih agung, lebih bernilai daripada anggota badan maka amalan hati pun lebih agung, lebih mulia, lebih bernilai daripada amal anggota badan. Lalu berkata masih Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya namanya Badaiul Fawaid. Kata beliau, "Wa man ta'ammala asy-syari'ata fi علم ارتباط اعمال الجوارح بعمل القلوب وأنها لا تنفع بدونها وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح وهل يميز, يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما Wa hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil Islam illa bi amali qalbi qabla jawarihi wa ubudiyatul qalbi a'dhamu min ubudiyatil jawarih wa akbar wa adwam fahiya wajibatun fi kulli waqt. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang memperhatikan syariat beserta sumbernya, Quran dan hadis dia akan mengetahui keterikatan, keterkaitan yang kuat antara amalan anggota badan dengan amalan hati. Di mana keterkaitannya? Amalan anggota badan nggak ada manfaatnya tanpa disertai dengan amalan hati. Setiap amalan anggota badan, di dalamnya terkandung amalan hati itu pasti, tidak ada yang kosong. Minimalnya niat. Setiap amalan kan ada niat ya. Walaupun amalannya anggota badan. Niatnya salah, bahaya. Dia infak, dia sodakoh, tapi ria. Dia infak, dia sodakoh, dia nyumbang, tapi untuk kepentingan dunia. Walaupun pemilu masih lama, tapi kampanye makapan aja kan. Dia nyumbang asal foto saya dipampang tuh di sana. Biar pada waktunya nyoblos kecoblos. Hatinya selalu ikut di dalam amal anggota badan. Tidak bisa tidak. Tanpa amalan hati yang lurus, nggak ada manfaatnya itu amalan anggota badan. Berdasarkan hal itulah maka Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba dibanding amalan anggota badan. Tidaklah terbedakan antara seorang mukmin dan seorang munafik kecuali dibedakannya oleh apa yang ada dalam hatinya. Mukmin munafik sama-sama mengamalkan amalan zahir, sama-sama sholat, sama-sama saum, sama-sama jihad. Bagaimana membedakan ini mukmin ini munafik? Hatinya. Siapa yang tahu hati orang? Ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka orang tidak mungkin masuk ke dalam Islam kecuali karena amalan hati sebelum amalan anggota badan. Salah satu di antara amalan hati adalah pemahaman dan keyakinan. Paham Islam itu begini, yakin itu benar, ini didahului oleh ini dulu, baru terucap dua kalimat syahadat. Sebelum sholat, sebelum melakukan amaran-amaran dohir yang lainnya, Berdasarkan hal itu maka ibadah hati lebih agung daripada ibadah anggota badan dan lebih dawam. Maka ibadah hati wajib dilakukan setiap detik, setiap waktu. Kalau umpamanya sholat tidak setiap waktu. Sholat itu hanya lima kali dalam sehari semalam. Sekali sholat paling lima menit beres ya. Yang terlatih mah dua menit juga beres. Saum tidak setiap waktu, hanya di hari tertentu cuma tiga belas setengah jam, malamnya bebas. Apalagi haji umroh. Haji hanya setahun sekali, umroh boleh kapan saja. Tapi sekali umroh paling dua sampai tiga jam setelah itu beres. Adapun amalan hati setiap detik. Berupa apa? Contohnya seperti mahabbatullah. Tawakal kepada Allah. Ikhlas, bersyukur, sabar, khauf, roja, dan yang sejenisnya itu setiap detik dari kehidupan manusia wajib selalu memiliki amalan hati tersebut. Kita setiap detiknya mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah setiap detiknya. Dan itu lebih terkuatkan di momen-momen tertentu tawakal lebih terkuatkan ketika kita ikhtiar. Sabar lebih terkuatkan ketika kita dapat ujian. Syukur lebih terkuatkan ketika kita memperoleh kenikmatan. Keikhlasan lebih terkuatkan ketika kita melakukan amalan yang disyariatkan. Begitulah seterusnya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalb. Thumma yushiru biyadihi ila sadrihi thalatha marrat. Thumma yaqul at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna. Kata Rasul SAW, Islam itu alaniyah. Alaniyah itu terang-terangan, terlihat. Coba lihat, lu rukun Islam yang lima, amalan dohir terlihat oleh semua orang. Mengucapkan dua kalimat syahadat, terdengar Sholat terlihat, saum, zakat, haji, semuanya amalan dohir. Maka disebut al-islamu alaniyah. Al-imanu fil qalb, iman itu dalam hati. Coba, seluruh rukun iman itu amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Semuanya amalan hati. Kemudian, Nabi SAW berisyarat dengan tangannya ke dadanya tiga kali lalu berkata, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya yang menunjukkan bahwa iman lebih tinggi daripada Islam iman adanya di hati, Islam adanya di apa amalan anggota badan dan ini menunjukkan bahwa amalan hati jauh lebih agung, lebih penting daripada amalan anggota badan. Inilah alasan yang keenam. Alasan yang ketujuh. Kenapa kita harus lebih memperhatikan hati? Ihmalu a'malil qulub yu'addi ilal halak. Mengabaikan amalan hati, meremehkan, merendahkan amalan hati, itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan yang abadi azab akhirat. Kenapa demikian? Karena seperti apa yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau menyatakan innal itina bil madahir wa ja'alaha zahiyah wa imalul bawatin wa ja'alaha khawiyah yuaddi ila dukhulin nar wal billah. Hanya memperhatikan, memperhatikan aspek zahir lalu dihiasi. Tapi mengabaikan aspek batin lalu dibiarkan kosong. Hal itu mengakibatkan orang itu akan terancam masuk ke dalam neraka wal iazubillah. Perhatikan beberapa riwayat berikut ini. Pertama dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Nabi saw bersabda dan ini sudah terjadi. Termasuk mungkin terjadi pada diri kita. Coba renungkan. Secara jujur kita nilai diri kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil umma al khushu hatta la tara fiha Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Kekhusyuan diangkat, dicabut. Sehingga engkau tidak akan lagi melihat seorang pun khusyuk. Ini betul apa benar? betul dan benar ya. Sudah terjadi? Iya. Terjadikah pada diri kita? Iya. Nyaris setiap sholat, zikir, berdoa, nggak ada kekhusyuan di dalam. Seluruh masalah dunia masuk ke dalam pikiran kita di tengah sholat kita. Yang tadinya nggak kepikiran di luar sholat, pas sholat memuncul atau ya nggak? Begitu takbir Allahu Akbar, terbayang orang-orang yang nyebelin, yang omongannya nyelakit, dipikir dalam surat tambah mendalam sakit hatinya. Ada yang seperti itu? Ada. Teringat barang yang hilang, tidak ketemu di luar surat, dicari ke sana diingat-ingat dalam surat, oh lupa di anu tuh, muncul. Jadi hilang kekhusyuan, penghayatan terhadap isi bacaan sholat. Hadis ini diriwayat Imam At-Tabrani dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami berkata Imam Ibn Qayyim ketika mengomentari hadis ini. Kata beliau wa aslul khusyu huwa linul qalb wa riqqatuhu wa sukunuhu wa khuduhu wa inkisaruhu Fa khush al qalbu tabi'ahu khushu jamil jawarih wal a'dha li'annaha tabi'atun lah. Asal dari kekhusuan adalah kondisi hati. Lembutnya hati tidak keras. Sensitifnya hati mudah tersentuh. Tenang dan tentramnya hati tunduknya hati. Apabila hati khusyuk, kekhusyuan hati akan diikuti oleh kekhusyuan anggota badan karena anggota badan hanya akan mengikuti hati. Makanya Said bin Al-Musayyib rahimahullah ketika melihat orang sholat, tangannya nggak mau Tangannya itu ketika sholat mengelus-ngelus jenggotnya. Ketika sholat, membetulkan letak imamahnya. Imamahnya dibelitkan ke atas, buka lagi, diinikan lagi. Itu sekadar iseng. Tadinya imamah, imamah itu sorban. Tahu sorban? Biasanya dipakai oleh Pak Haji, iya. Sorban palid. Sudah benar, tapi iseng aja dibenerin. Diinikin lagi. Itu iseng. Melihat itu berkata Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, "Lau khasha qalbu hadza la khasha jawarihu." Jawarihu. Seandainya hati orang ini khusyuk, khusyuk pula seluruh anggota badan. Ketidakhusyuan anggota badan ketika salat iseng garo-garo te atil gitu ya. Kadang-kadang di salat gitu. Di dalam sholat. Ada yang lihat begitu? Ada. Tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk anggota badan? Hatinya tidak khusyuk. Dari ketidakhusyuan ini lahir dua keburukan. Pertama, adamul intiha anil fahsyai wal munkar. Lianna salata al khasyiah tanha anil fahsyai wal munkar. Kama qala ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Keburukan pertama dari sholat yang tidak khusyuk adalah dia tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena sholat yang khusyuk bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar sebagaimana firman Allah Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang benar, yang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, nggak merubah karakternya. Makanya tak heran kaum muslimin sekarang rajin sholatnya. Tapi keji dan mungkarnya tidak berhenti dengan sholat. Mestinya tuh semua karakter keji dan munkar itu hilang minimal berkurang dengan sholatnya. Ini mah enggak. Yang tadinya suka merokok, mestinya dengan sholat itu berhenti rokoknya tuh. Sebab merokok keji dan munkar. Keji itu merugikan diri sendiri, munkar itu merugikan orang lain. Merokok begitu kah? Iya. Merugikan diri sendiri? Iya. Merugikan orang lain? Iya. Haram? Jelas lah. Jangan sampai menerapkan logika yang keliru. Saya mau tanya kepada ustaz, kepada dokter, kalau memang rokok haram, lalu Allah untuk apa? Allah ciptakan tembakau. Bagaimana cara memanfaatkan tembakau? Gitu ya, pakai logika. Dengan logika yang sama kita pertanyakan untuk apa Allah ciptakan ganja? Untuk apa Allah ciptakan babi kalau itu diharamkan? Untuk apa Allah ciptakan iblis kalau itu mudarat? Itu logikanya bisa begitu tuh. Apakah karena umpamanya ganja itu ciptaan Allah Allah yang menemukan? Apakah berarti menjadi halal? Apakah babi untuk apa kalau memang haram mah diciptakan ya? Coba saya mau tanya kepada para ustadz, para dokter, ngapain babi diciptakan kalau haram? Akhirnya berkesimpulan halal. Ngapain Allah ciptakan tembakau kalau, kalau rokok haram? Kan gitu gitunya. Ini orang Allahu Akbar. Logika. Pengharaman, penghalalan pakai logika yang tidak logis minimalnya kalau nggak ada manfaat dari penciptaan itu minimalnya itu ujian loh bagi kita kenapa babi diharamkan padahal umpamanya enak lezat manfaat dan seterusnya ya kalau ada madaratnya semua makanan juga pasti ada madaratnya minimal itu ujian kenapa ganja diharamkan padahal itu ciptaan Allah itu alami itu herbal loh karena sekarang ada ada orang yang ini mah rokok herbal loh. Loh, memang ada rokok yang kimia? Ada ya. Eh, e, vape itu ya, vape itu kimia ya. Kalau rokok tembakau itu herbal <laughs> bukan? herbal alami gitu ya. Ganja ya, iya juga herbal bukan? <laughs> Herbal. Jadi halal haramnya itu bukan dilihat dari ngapain kalau haram diciptakan. Sama dengan persen ngapain babi diciptakan kalau itu haram. Ngapain minuman keras diciptakan kalau itu haram. Ngapain semua yang haram itu diciptakan kalau itu tidak boleh kan gitu logikanya ya. Apakah kalau semua yang Allah ciptakan berarti dianggap halal? Jangan pakai logika-logika Anda nas Al-Quran dan hadis baru logika kita disuikan dengan penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah jadi mestinya yang keji dan munkar terhapus oleh sholat. Karena sholat yang benar adalah sholat yang bisa mencegah pelakunya dari keji dan munkar. Tidak khusyunya sholat diindikasikan oleh kekejian dan kemungkaran yang masih dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Akibat ketidakkhusyuan. Ini bahaya ketidakkhusyuan yang pertama. Tetap pelaku sholat itu keji dan mungkar. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Bahaya yang kedua. Adamul falah yaumal qiyamah Maha yang kedua, orang yang sholat tidak khusyuk nggak akan bahagia pada hari kiamat. Kalau nggak bahagia berarti nggak ke surga. Kalau nggak ke surga kemana? Ya ke neraka lah. Nas ayat. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh akan berbahagia orang mukmin dunia akhirat. Orang mukmin yang gimana? Alladzina hum fi salatihim khasyin. Orang yang khusyuk dalam salat dia akan bahagia. Yang enggak khusyuk enggak terancam neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi yang bahagia qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Di akhir ayat tentang ini surah Al-Mu'minun Ayat yang ke 10 ayat yang ke 11 menyatakan ulaika humul warithun alladzina al firdaus hum fiha khalid. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini dalil pertama yang menjelaskan bahwa orang yang mengabaikan amalan batin, hanya fokus amalan lahir, bahaya. Orang yang sholat hanya memperhatikan mutabaah dalam sholat. Cara angkat tangannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW, cara sedekapnya, cara ruku, cara sujud, bacaannya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu aspek zahiri, betul harus diperhatikan. Aspek batin, keikhlasan, kehusuan diabaikan terancam dia dengan kebinasaan. Kedua dalil kedua dari Tauban radhiyallahu anhu, Nabi Ali salatu wasallam bersabda, ini ngeri ini, kita kena semua nih, ya. Mengerikan. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib orang yang diterangkan dalam hadis ini. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah." Faj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Aku benar-benar mengetahui berapa kaum dari kalangan umatku. Umatku ini kita semua nih mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Tapi Allah jadikan kebaikan itu seperti debu yang ditiup angin. Habis seketika itu juga. Dan ini lebih mengecewakan dibanding orang yang memang tadinya tidak punya apa-apa. Coba kita umpamanya bawa uang 10 juta lalu hilang di tengah jalan. Nangis itu. Kita berdua berangkat ke mall. Saya dan kawan saya. Saya bawa 10 juta. Kawan saya mah gak bawa apa-apa. Ketika di mall saya ambil troli tiga. 10 juta loh. Saya penuhi <laughs> semua troli itu. Kawan saya mah nggak bawa apa-apa ya cuma ya menikmati kondisi keadaan suasana di dalam mall pas sampai di kasir mau bayar uangnya saya yang 10 juta hilang pulang dengan tangan hampa bisa nangis ya nggak Kawan saya yang tanya nggak punya apa-apa pulang nggak tangan hampa nggak apa-apa nggak sedih nggak apa karena nggak merasa kehilangan apapun ya nggak saya sama 10 juta hilang nangis tuh padahal dua-duanya sama-sama nggak bawa apa-apa kenapa saya sedih kawan saya tidak so, saya kehilangan banyak dia mah nggak kehilangan apapun di hari kiamat orang memiliki pahala sebesar gunung Tiamo gede. Wah, dia sudah sumringah, sudah optimis bakal bahagia. Ternyata habis seperti debu ditiup angin. Kecewa dia. Ya terancam azab karena nggak ada kebaikan sedikit pun. Ya kecewa. Tadinya seperti sudah akan beruntung, ternyata keuntungan itu hilang berganti dengan kecelakaan. Ada orang yang seperti itu di akhirat. Semoga kita tidak termasuk yang seperti itu. Mendengar itu berkata Tauban Ya Rasulullah sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la Wahai Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Jelaskan bagaimana itu terjadi. Agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami nggak tahu, nggak sadar. Apa kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Beliau menjawab, Amma innahum ikhwanukum, wa min jildatikum, wa yakhuduna min al-laili kama ta'khudun, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Kata Nabi SAW, mereka itu saudara kalian. Dari bangsa kalian. Coba perhatikan, mereka melakukan sholat malam seperti yang juga kalian. Ahli tahajud nih orang. Tahajudnya rajin, saum sunnahnya rajin, baca Qur'annya rajin. Kebayang pahalanya besar, sebesar gunung Tihama, tapi kok habis, kenapa? Ah ini kalimat terakhir walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menyendiri lalu bertemu dengan sesuatu yang Allah haramkan mereka melanggarnya jadi bermaksiat ketika menyendiri Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah al-hadis sahih dengan sanad yang sahih. Ketika mengomentari hadis ini, para ulama menyatakan fahaula qawmu bi a'malin dhahirah wa ahmalu al qulub falam yuraqibullaha fi khulwatihim wal muraqabah ilmul qalbi biqurbir rabbi mereka yang dijelaskan dalam hadis itu adalah orang yang melaksanakan amalan-amalan zahir tadi tahajud juga dilaksanakan tapi mengabaikan amalan batin amalan batin yang diabaikan apa muraqabah nanti kita akan bahas muraqabah nanti bukan sekarang tahun depan Tahun depan kita akan bahas. Tiga hari lagi udah tahun depan ya. <laughs> Dua hari lagi. Sehari lagi, sehari lagi. Kita berharap nanti malam hujan besar. <laughs> Biar orang semua diem di rumah lah ya. Gak ada mercon, gak ada petasan gitu ya. Gak seperti berada di medan perang nuklir. Jadi orang itu mengabaikan aspek murokobah. Apa itu murokobah? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Murokobah itu ilmu qalbi biqurbi rabbi. Hati mengetahui dekatnya Allah terhadap dirinya. Jadi orang yang muraqabah merasa diawasi oleh Allah, sekalipun menyendiri dia nggak berani berbuat dosa, berbuat maksiat karena Allah selalu mengawasi, malaikat melihat dan mencatat, ya enggak? Jangankan aspek lahir, aspek dohin, apa yang aspek batin yang tersilat dalam hati juga Allah tahu. Lihat surah al, surah Qaf Allah menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qaida ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid kami yang menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Ingat, selalu ada dua malaikat yang nempel di kanan dan di kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut, kecuali sampingnya ada rokib dan atid. Selalu mencatat. Pada hakikatnya kita nggak pernah sendirian. Kalau kita sendirian, nggak ada orang lain. Ingat, Allah ada, malaikat ada. Menyadari hal itu, kita selalu merasa diawasi. Itu namanya muraqabah tuh. Walaupun sendirian nggak berani dosa maksiat karena ada yang mengawasi. Coba bayangkan kalau kita tahu di tempat manapun yang sekalipun sepi nggak ada orang, kita lihat sekeliling ada kamera pengawas, CCTV ya gini. Berani nggak kita berbuat buruk ketika melihat ada CCTV seperti itu? Nggak berani. Sekali berbuat buruk viral di seluruh dunia langsung. Sekarang ada media sosial, ada internet. Diupload oleh seorang detik itu sedunia orang lihat. Maka nggak berani coba betapa banyaknya kasus yang kita lihat di YouTube orang mau nyopet, mau maling, sekelilingnya tuh oh ada kamera nggak jadi kan? baru ada kamera pengawas. Walaupun peng kamera pengawas nggak bisa ngapa-ngapain, hanya mengawasi. Setelah orang tahu, orang nama sudah kuman namanya. Di masjid kita juga di Selasa, Masjid Umar bin Khattab, ada CCTV, ada orang bongkar, apa itu namanya? Eh, apa namanya? Bukan amfli, kotak uang, kotak amal dibongkar. Ada kelihatan. Tuh si Anu. Tapi orang lain udah kemana sampai sekarang gak ketangkap atau? Diviralkan, <laughs> diviralkan. Nah, sekarang bayangkan yang melihat, yang mencatat para malaikat, yang melihat mengawasi Allah dan para malaikat. Menyadari hal itu kapanpun, dimanapun dalam kesendirian kita nggak berani berbuat dosa. Itu namanya murokobah. Ini amalan batin. Orang tadi rajin ibadah, rajin tahajud, pas sendirian bermaksiat. Seolah-olah kalau sendiri itu aman, nggak ada yang tahu, ya nggak? dia nggak memiliki satu amalan batin yang namanya murokobah. Dia hanya fokus kepada amalan lahir, mengabaikan amalan batin. Apa akibatnya? Seluruh pahala kebaikannya hapus tak bersisa, yang tersisa hanyalah azab untuk dia. Semua bukti-bukti tadi menunjukkan bahwa orang yang mengabaikan aspek batin amalan hati itu bisa terjerumus ke dalam azab yang sangat dahsyat yang membuat dia binasa. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus lebih fokus untuk memperbaiki hati. Dengan beberapa alasan tadi, maka perhatikan hati kita, perbaiki. Sekarang bagaimana caranya memperbaiki hati kita? Ada banyak cara. Di antara cara tersebut adalah pertama, kita bahas bulan depan. Sekarang sudah habis waktu yang kita miliki dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan untuk diajukan wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ahwat silakan melempar aja kertasnya ya ke balik hijab. Pertanyaan pertama, apakah orang yang sudah tobat dari dosa besar ataupun kecil masih diadili atau dihisab di hari pembalasan atau mizan? Ya hisab itu kepada orang mukmin yang soleh termasuk yang salah. Baik yang berdosa dan tidak tobat ataupun yang tobat, hisab itu tetap ada. Akan tapi yang tobat hisabnya itu adalah dia akan memperbalasan dari pahala tobatnya. Balasan dari dosa yang sudah ditobatinya tidak dihapus. Allah menyatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Ini Allah nyatakan setelah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Asa rabbukum ayukafir ankum sayyatikum. Hei orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenarnya tobat. Maka Allah akan hapus dosa-dosa kamu. Allah masukkan kamu ke dalam surga. Setelah ya setelah tapi hisapnya nanti dosanya karena sudah ditobati terhapus. Tidak ada lagi pertanggungjawaban dan akan rebalasan dari tobatnya. Tobatnya melahirkan pahala. Bagaimana cara menasihati anak yang keras hatinya karena anak itu sudah kuliah tapi susah dinasihati memang sudah terlambat, sudah kuliah, baru dinasihati, baru dididik. Maksudnya dididiknya dari apa? Dari kecil. Dibiasakan. Kalau dari kecil dibiarkan, setelah kuliah baru dididik, diarahkan, dinasihati, maka sudah bandel dia. Terus bagaimana itu dibiarkan? Ya jangan dibiarkan. Dibiarkan tambah bandel. Tetaplah nasihati bila perlu ada reward, ada namanya iqab, hukuman. Kalau kamu baik, mengikuti nasihat orang tua, uang jajannya ditambah. Kalau kamu nggak nurut, uang jajannya dikurang sebagai hukuman. Apa hukuman seperti ini dilakukan oleh para ulama? Iya. Berkata Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Imam Az-Zuhri kanu yadribunana alal ahad wal amanah. Kata Imam, Imam Az-Zuhri ulama tabi'in, orang tuanya para sahabat. Dulu kami eh, para para orang tua kami suka memukul kami karena perkara janji dan amanah wa nahnu situ sini nausab muslimin. Padahal kami satu baru usianya enam atau tujuh tahun. Mereka memukuli kami kalau kami melanggar janji atau amanah. Ada hukuman. Suatu saat ini dinukil Syekh Fadl Ilahi dalam kitab Ahamiyatu Salat Jamaah tentang pentingnya salat berjamaah. Seseorang orang tua mengutus anaknya untuk sekolah di luar kota. Dia mengutus orang lain untuk mengawasi anaknya. Suatu saat dilaporkan anaknya ini suatu saat telat sholat berjamaah. Masbuk dia. Marah orang tua. Kenapa? Sedikit Ternyata karena lama mengurus rambutnya yang gondrong habis wudhu, habis mandi, rambutnya disisir, merenya, jemat dan seterusnya. Akhirnya terlambat. Apa kata orang terdugulan mah? Digunduli itu. Biar rambutnya yang panjang tidak menghalangi dia untuk berjamaah sholat di awal waktu. Takzir atau sanksi hukuman ya diberikan oleh para ulama, oleh para sahabat. Apapun bentuknya yang bisa merubah dia. Jadi kalau kamu nurut, uang bulananmu ditambah, uang jajanmu ditambah. Kalau enggak, enggak. Motor jangan dipakai, jalan kaki aja ke sana. Itu hukuman, ya. Walaupun awal mula anak nurut karena hukuman enggak masalah. Awal nurutnya karena takut. Takut terhadap hukuman itu bagus. Itu membuat orang disiplin. Akhirnya menjadi karakter. Tahu nggak orang barat kenapa bisa disiplin dalam berlalu lintas? Tidak sama dengan orang di Indonesia. Lampu merah diserobot, bahu jalan dipakai gitu. Letter S dilanggar. Kenapa? Kalau di di di sana di luar negeri nggak ada yang berani karena takut terhadap sanksi. Nah, robos lampu merah puluhan juta dendanya. Nggak ada kompromi, harus dibayar. Kalau nggak dibayar, ada sanksi yang lain lagi. Ya, Makanya mereka disiplin. Mereka menginjak bahu jalan ketika macet, jepret ada kamera, langsung ada tagihan. Dipotong langsung dari kartu kredit. Begitu. Makanya nggak mau mereka kehilangan uang karena pelanggaran, akhirnya disiplin. Tengah malam, sepi, nggak ada mobil, lampu merah, pasti berhenti itu. Bukan karena bager-bager atau soleh-soleh amat, tapi karena takut. Takut hukuman denda yang mahal, tapi akhirnya jadi karakter. Kenapa di kita nggak nggak nggak nggak nggak takut melanggar lampu merah? Kalau ketahuan perit paling juga 50 ribu. Ah. Enteng gitu ya. Nah, jadi hukuman perlu ya reward juga perlu. Jadi orang ketika mengikuti nasihat orang tua uang jajan nambah. Akhirnya dia jadi senang. Tidak ada apa nasihat apapun ya kurang uang bu pak nasihati saya. Bisa <laughs> begitu tuh. Saya dulu ketika anak-anak masih kecil, anak-anak saya sudah kecil, sekarang anak-anak saya sudah punya anak. Tapi masih kecil SD. isi saya bilang, kalau kamu sehari ini bisa baca Al-Quran selembar, dikasih uang jajan. Dah lagi main atau datang, Umi mau ngaji. <laughs> So, ini Quran. Disimak sehalaman, dua halaman, sudah. Kasih uang, keluar lagi. Seperti itu ya. Jadi rajinnya awalnya karena hadiah, lama-lama terbiasa boleh dikasih reward dan hukuman ya wallahu a'lam Bagaimana agar hati ini selalu khusyuk dalam melakukan ibadah terutama sholat Nanti akan kita bahas bagaimana cara memperbaiki hati ya Datang lagi nanti tahun depan Afan Ustadz izin bertanya Contoh hati yang kotor Yang bisa menghapuskan amalan baik Seperti sholat itu Seperti apa contohnya Tadi dijelaskan Sholatnya tidak disertai dengan amalan hati Apa amalan hati dalam sholat? Banyak Pertama niat yang ikhlas yang keduanya ada penghayatan terhadap apa yang dibaca. Ini yang disebut dengan kekhusyuan tadi. Dan ini dua hal ini niat yang ikhlas, kemudian kehusuan tidak bisa diperoleh oleh kondisi hati yang kotor, oleh dosa, oleh maksiat. Kalau orang berdosa dan maksiat ada sanksi kontan yang Allah berikan. Apa saksi kontranya? Dicabut hidayah, termasuk hidayah kekhusyuan. Orang yang melakukan dosa, maksiat, jangan berharap dia bisa khusyuk, sekalipun dia ustadz, sekalipun dia ulama. Karena Allah cabut hidayah untuk meraih kekhusyuan tersebut dari diri. Ya. Oleh karena itulah maka nanti kiat-kiat untuk meraih kehusuan diantaranya juga memperhatikan muamalah dan akhlak kita di luar sholat. Karena Nabi SAW sering mengaitkan kehusuan dalam sholat dengan muamalah kita dengan sesama manusia. Kenapa Nabi sebelum sholat menyatakan eh, sawu sufufakum? luruskan uh, soft kalian. Wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan bengkok-bengkok nanti Allah ikhtilafkan hati-hati kalian. Ya benar dalam sholat berpengaruh ke dalam muamalah di antara sesama kita. Coba lihat. Salah satu. Salah eh, satu. mengkunna fihi wajadabihinna halawatul iman. Ada tiga perkara. Siapa yang memiliki tiga perkara ini, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al khushu fi salat. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam salat. Siapa yang punya tiga ini, salatnya bisa khusyuk. Salah satu di antara tiga ini muamalah dengan sama manusia. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang mencintai orang lain sama mumin dan dia tidak mencintai karena kecuali karena Allah. Mencintai sama mumin karena Allah termasuk salah satu penyebab bisa terakhirnya kekhusyuan. Ketika ada benci, ada iri, ada dengki dengan sama muslim, Jangan berharap bisa khusyuk di dalam sholat. Kebencian kita akan masuk ke dalam sholat kita. Ketika takbir Allah, Akbar, setan akan menggoda pikiran kita dengan, dengan mengingatkan kita kepada orang yang kita benci, yang kita dengki. Lalu udah kita bergulat dengan kedengkian kita kepada orang yang kita benci di dalam sholat kita. Jadi banyak faktor penyebab terakhirnya kekhusyuan ya. Apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati yang kotor tersebut nanti kita bahas. Cara memperbaiki hati. Pusat anak saya cowok SMA, misal ada kesalahan sedikit sering bentak-bentak saya. Mohon nasihatnya. Itu hukuman bagi orang tua kalau anaknya durhaka. Hukuman dari apa? Dari kelalaian dia mendidik anak sejak kecil. Allah hukum dengan cara si anaknya didurhakakan. Berani membentak, berani ngabaidan ya, itu apa? Mencemberuti, berani menyakiti orang tua. Pertama cepat tobat. Karena kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, solusi awal dari semua masalah adalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Dan ketika seorang durhaka, Allah akan hukum orang durhaka itu dengan dikondisikannya hati orang-orang terdekat untuk mendurhakai dia. Kadang tidak hanya orang tapi juga binatang tunggangan. Istrinya, anaknya, pembantunya, orang tuanya, adik kakaknya, sahabatnya tiba-tiba berulah. Tiba-tiba menentang tiba-tiba lancang kepada dia yang menyebabkan dia sakit hati atau tidak nyaman. Itu hukuman kontan dari Allah atas kedurhakaan seorang. Termasuk para ulama menyatakan kalau aku berbuat dosa, dampak dari dosa itu terlihat dari kedurhakaan istri, anak, pembantu, bahkan keledai yang menjadi binatang tunggangan. Kalau zaman kita motor mobilnya bermasalah, mogokan, kempes, macam-macam lah gitu. Solusi awal apa? Tobat. Karena itu hukuman atas dosa kita. Allah menghukum kita dengan cara ditimbulkan masalah dengan orang-orang terdekat. Tobat, tingkatkan ibadah, jauhi dosa itu wujud nyata dari ketakwaan. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Allah akan jadikan keluar, jalan keluar dari masalah. Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Jadi takwa itu solusi untuk seluruh masalah. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah semua masalah solusi awal takwa. Setelah bertakwa, Allah akan mengkondisikan hati orang-orang terdekat menjadi baik lagi, menjadi lembut lagi, menjadi taat lagi, menjadi penurut lagi, begitu. Ya. Jadi entah ini ibu, entah bapak, kalau anak berani membentak, pertama tobatlah atas dosa dan kesalahan. takharub kepada Allah Azza wa Jalla, jauhi dosa dan maksiat, doakan anak dengan doa-doa yang baik dan tetap memberikan nasihat dan pelajaran yang baik kepada anak. Mohon nasihatnya Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah, demikian juga para panitia hingga kajian ini terwujud. Amin. Jamaahnya tidak didoakan hanya saya, keluarga dan panitia. Nah, selain saya, keluarga dan panitia ada kru, <laughs> kameramen gitu ya. Ada juga jamaah. Ada juga pendengar lewat radio, lewat TV, lewat YouTube, lewat Instagram para netizen. Bagaimana caranya membimbing diri sendiri agar hati ini selalu terjaga? Ini iya, nanti yang akan kita bahas ya. Bagaimana cara memperbaiki hati. Ustaz, apa boleh menyekolahkan anak di sekolah yang bukan bermanhaj salaf? Lihat aja akibat. Nanti si anak punya pemikiran syubhat. Melakukan ibadah campur kebidahan. Mau gak kita kayak gitu, anak kita? Amit-amit, Nauzubillah. Kalau nauzubillah ya jangan disekolahkan ke sana. Ingat bahwa anak ini aset yang bisa membahagiakan kita atau menghancurkan kita. Kita belajar sunnah, akidah yang lurus. Anak disekolahkan untuk belajar hal yang sebaliknya, yang bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari. Nanti jadi musuh di dunia dakwah. Mau gak gitu? Kalau nggak mau gitu, jangan begitu. Kan sekolah salaf banyak. Apa hukumnya menyekolahkan anak di sekolah yang terdapat ada gurunya yang beragama Nasrani? Sama kayak tadi, ya. Mau nggak anak kita termakan syubhat? Kalau nggak mau, jangan begitu. Kalau nggak mau begitu, jangan begitu. Bagaimana hukum sholat di masjid yang arah kiblatnya tidak sesuai, padahal DKM sudah tahu tapi tidak memperbaiki? Maksudnya tidak sesuai apa? Tidak mengarah ke kiblat gitu? Kalau kita tahu arah kiblat yang pasti ke sana wajib ke arah sana. Kalau tidak tahu pasti, tidak tepat, diperkirakan ke sana boleh. Makanya Nabi SAW menyatakan ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Antara timur dan barat itu arah kiblat. Nabi berkata begitu karena beliau tinggal di mana? Di Madinah. Dan Madinah itu ada di sebelah utara Mekah. Jadi kalau orang Madinah sholat menghadap ke mana? Ke selatan. Nah, tapi kan kita nggak tahu arah pas kiblat selatan itu di mana. Tidak tahu. Makanya tidak mungkin ada orang yang pas menghadap ke titik kiblatnya. Semuanya hanya perkiraan. Itu baru Madinah ke Mekah yang jaraknya nggak begitu jauh dibanding Indonesia. Jauh memang sih 500 kilometer. Tapi dibanding Indonesia yang ribuan kilometer itu dekat. Nah, makanya karena tidak mungkin pas Nabi SAW menyatakan ma bainal masyriq wal maghrib kita, eh, qiblatun. Pokoknya arah antara timur dan barat yaitu mengarah ke selatan itu kiblat. Jadi diperkirakan ke sana maka boleh. Apalagi dari Indonesia yang kita tahu Mekah itu berada di sebelah barat Kata yang lebih ahli kira bengkok ke kanan kira-kira berapa? 25 derajat? Kira-kira. Nah gitu. Itu perkiraan. Pasti ke titik Ka'bah? Belum pasti. Ya enggak? Banyak faktor yang bisa mengakibatkan itu keliru ya. Ya. Makanya asal ke barat yang kita yakini ini um, yang kita duga kuat ini ala arah kiblat boleh. Tapi kalau kita tahu itu arah kiblat yang sebenarnya sekian e, eh, 25 derajat, ya kita ke sana. Kalau tahu arah kiblat ke sana terus sengaja kita nyengkong sedikit, maka tidak boleh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Di kampung Ana ada ustadz yang berkata, ustadz-ustadz salafi hanya mengambil ilmu dari ulama Saudi saja. Sedangkan ulama Indonesia yang paham tentang kondisi di Indonesia tidak diambil ilmunya. Ini kebodohan tentang ustadz-ustadz salaf. Kata siapa? Hanya dari ulama Saudi. Dan tidak semua ulama Saudi kita ambil, enggak bukan Saudi atau bukan uh, luar Saudinya bukan. Tapi benar manhajnya atau tidak. Ada enggak ulama Saudi yang kita ambil? Uh, ulama luar Saudi banyak. Syah albani bukan orang Saudi, orang Albania yang kemudian tinggal di Yordania. Murid-muridnya syaikh Ali Hasan, ya. Saya Abu Ishak, saya apa namanya? Uh, macam-macam terus saya eh, umpamanya Mukbil bin Hadi Al-Wadi itu ada di Yaman kemudian saya orang India saya Sofi Rahman Mubarak Furi kita ambil juga kemudian Imam uh, apalagi uh, macam-macam ya kita ambil yang di Mesir ada ada si Abu Ishak tadi Al-Huwaini di Mesir Bukan karena Saudinya, tapi benar nggak, lurus nggak manhaj dari dulu Imam Bukhari, Imam Muslim itu bukan orang Arab Saudi, ya. Imam Bukhari orang orang Bakhara. Dan sekarang masuk daerah apa ya? Soviet gitu, Rusia, Soviet sudah nggak ada ya. Itu kita ambil. Ada nggak ulama Saudi tapi kita tidak ambil karena penyimpangan? Ya banyak, ya. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali gitu ya. Itu orang-orang Saudi termasuk uh, apa namanya Muhammad Surur Zainal Abidin Saudi tapi kita tidak ambil karena penyimpangannya jadi bukan Saudi atau tidaknya lurusnya manhajnya tuh makanya Jangan menilai orang dari jinsiah, dari nasionalitinya, dari kewargaannya, dari negara mana dia berasal enggak, tapi lurus atau tidak ilmunya. Akidahnya, manhajnya. Ini kebodohan orang menilai kita itu salah satu terlihat dari ini. Oh, kiblatnya Saudi bukan. Kalau kiblat sholat, iya harus ke Saudi. Kalau tidak ke Saudi, sesat itu orang. Kalau sholat, ya enggak ah saya mah ada anti Saudi, akhirnya sholatnya ke timur. Kemana tuh ke timur? Ya itu sesat. Kalau kiblat sholat harus ke Saudi. Kalau kiblat ilmu bukan Saudinya, tapi asal akidah manhajnya lurus mau Saudi mau tidak ikuti. Walaupun Saudi tapi sesat kita tidak ikuti. Ya itu. Itu yang mereka tidak faham. Apa maksud hadis Nabi tidak akan mengampuni dosa yang dilakukan terang-terangan dan apakah dosa yang adakah dosa yang lebih besar daripada sembunyi-sembunyi dan apakah dosanya lebih besar daripada sembunyi-sembunyi nggak ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak akan diampuni orang yang melakukan dosa terang-terangan Walaupun terang-terangan tapi tobat ya diampuni. Walaupun sembunyi-sembunyi tapi tidak tobat tidak diampuni. Jadi bukan terang-terangan atau eh, sembunyi-sembunyi. tobat nggak dia dari hal tersebut? Apakah setiap manusia sudah ditakdirkan mendapat musibah? Iya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu telah tercatat dalam Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ya, semua musibah sudah Allah takdirkan. Yang tidak ditakdirkan nggak akan terjadi. Kalau terjadi pasti itu sudah Allah takdirkan. Bagaimana kita menyikati musibah baik dari alam maupun di dalam masalah keluarga? Pertama, sabar ketika musibah itu menimpa kita. Apa makna sabar? Menjaga mulut, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga per, uh, anggota perbuatan dari hal-hal yang terlarang selama memperoleh musibah. Apa saja contohnya? Contohnya jangan berkata perkataan-perkataan yang buruk, jangan mendoakan, aduh celaka kalau orang tua kita mati kita celaka. Nggak boleh. Nanti diaminkan oleh para malaikat ya. Jadi sabar, nahan diri dari ucapan perbuatan yang terlarang selama memperoleh musibah. Yang kedua berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khaira minha ya. Ya kemudian yang ketiganya takarrub, taubat. Mungkin musibah itu akibat dosa, kesalahan kita. Taubat kepada Allah, taubat dari dosa, tingkatkan ibadah. Boleh enggak curhat untuk memperoleh solusi? Boleh, tapi ke yang tepat. Ke ustadz, ke orang yang berilmu, saya dapat musibah begini. Apa yang harus saya lakukan? Khawatir salah langkah. Itu bagus ya. Terakhir, Apakah mengantuk ketika bermajlis ilmu termasuk tanda hati yang kotor? Dan bagaimana cara membersihkan dan menyembuhkannya? Tidak selalu. Ngantuk itu tandanya ya dia ingin tidur. <laughs> Bagaimana caranya agar tidak ngantuk? Pertama ada ikhtiar lahiriah berupa apa? Persiapan kalau tahu ada kajian hari anu jam 9. Bagaimana acaranya agar tidak ngantuk? Ya. Uh, coba umpamanya ikhtiar sebelumnya dengan cara senam-senam agar peredaran darah lancar, olahraga sedikit, hindarkan makanan-makanan yang membuat ngantuk, karbohidrat yang tinggi, lemak itu akan memperberat pencernaan, metabolisme, akhirnya ngantuk seperti itu, hilangkan. Biasakan, ya. Terus yang kedua ada kiat ketika kita mengantuk. Saya pernah mengantuk ketika hadir, iya ketika daurah para masyaih ngantuk suka. Gimana caranya? Coba atur nafas. Tahan nafas umpa, tanpa berniat mengikuti ritual agama apapun. Tahan nafas lima detik, eh, tarik nafas lima detik, tahan lima detik, keluarkan lima detik itu terus. Itu akan mengundang lancarnya peredaran darah dan jantung berdegup lebih kencang karena hal tersebut. Itu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu akan lancar. Dua, tiga kali kita begitu insya Allah ngantuk hilang. Ya. Tak ambil nafas 10 detik, tahan 10 detik, keluarkan 10 detik ya. Terus begitu lagi, terus berulang. Tiga kali begitu insya Allah ngantuk hilang. Dan itu ilmiah. Karena apa? Sekali lagi, itu melancarkan peredaran darah kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni semua kesalahan kita dan menerima seluruh amal baik kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.